one aslinya lo kasih ini lo kasih ini terkenal saja dikarenakan memenuhi kriteria untuk pembangunan pusat industri pengolahan yang tinggi lanjut pemilihan tapak eh, existing buscar love global kembali di picture tuh tampilan kita membuat satu kenyamanan कर दे दो down the this decided লীগের Yeah. Send him on this and all sir.

Thank you. Oh. Yeah. الله أكبر الله أكبر Oh. Allah. and roll on. Hello. all you say. Amen.